tiga hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di awal-awal pembahasan bab tayammum. Di antara faedah hadis tersebut yang telah kita ambil apa? Kemudian Wajuhilat li masjid Wajuhilat li al-ardu masjid dan Tayyib. Hal ini merupakan apa bagi umat ini Abu Umar Bumi dan masjid itu jadikan bumi sebagai masjid dan bersuci Nah itu Apakah juga diberikan pada umat-umat sebelumnya? Tidak Nah, khususan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan tayamum telah kita ambil apakah itu khusus pada safar saja atau umum apabila hmm. umum nah, selama memenuhi apa yang Sallallahu Rasulullah SAW terangkan di dalam nabi Taib. Pembahasan kemarin mudah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taib ikhwani fillah. Tayammum di sana ada beberapa syarat atau Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan padanya dalam Al-Qur'an yang apabila seseorang memenuhi syarat tersebut dibolehkan untuk bertayamum. Adapun jika tidak memenuhi syarat, maka tidak diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba dan apabila kalian sakit atau berada dalam safar atau kalian buang air besar atau kalian mendatangi perempuan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba dan dalam keadaan tersebut kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah dengan sa'id yang insya Allah makna sa'id akan kita lewati pendapat yang rajih dalam dalam permasalahan ini dan intinya sa'id dan tayyibah adalah debu yang suci tayyib pada ayat ini Allah menjelaskan dua sebab atau menjelaskan syarat serta sebab-sebab seorang harus bertayamum. Karena telah kita ketahui bahwasanya tayamum itu sebagai pengganti baik itu hadat akbar maupun asghar. Di sini disebutkan contoh-contoh hadat dari kedua golongan hadat tersebut. Ja'ahadum minkum minal ghaib ini hadat akbar atau aswar, aswar, ya kan? Karena seorang yang buang air itu membatalkan wudhu saja dan hadatnya hadat aswar. Aula mastumun nisa menggauli perempuan dalam artian jima ini hadat akbar atau aswar, jadinya? Hadat akbar. Nah, dalam keadaan yang seperti itu tidak mendapati air maka bertayamumlah dengan syair yang tayyib, yang suci. Jadi syarat utamanya adalah falam tajidu ma'an. Jadi seorang diperbolehkan tayamum jika dia tidak mendapatkan air. Ini syarat utama dalam masalah tayamum. Demikian pula telah kita lewati pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wajulat turbatu halana tahura idza lam najidil ma. Dijadikan untuk kita debu-debu bumi itu suci sebagai alat untuk bersuci jika kita tidak mendapatkan air. Jadi pada ayat Al-Quran dan hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya seseorang diperbolehkan untuk tayamum jika tidak mendapatkan air. Dari sini pula kita ketahui ya berarti seorang sebelum tayamum harus memastikan adanya air atau tidak. Oleh karena itulah Imam Ahmad dan Syafi'i mempersyaratkan pula harus mencari air terlebih dahulu menggali air sampai betul-betul dia yakin bahwasanya dia tidak mendapatkan air. Dan inilah pendapat yang rajih berdasarkan ayat dan hadis tersebut. Karena makna falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air berarti dia memang sudah mencari terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa dikatakan tidak mendapatkan air kalau dia tidak mencari? Jadi sebelum dia memutuskan untuk bertayamum, maka dia harus memastikan tentang tidak adanya air. Dia tidak bisa mendapatkan air. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah taala telah menjelaskan bagaimana sifat mencari air tersebut dengan contoh-contoh yang lebih gamblang. Beliau mengatakan dalam Al-Mughni wa sifatut talab an yatluba fi rahlihi dan di antara sifat mencari air itu adalah mencari di rombongannya. Jika dia dalam safar tidak mendapati air pada dirinya, dia mencari di rombongannya apakah ada yang membawa air atau tidak. Suma in khudratan aw syai'an yadullu 'ala al-ma' qasadahu. Kemudian jika dia melihat daerah yang hijau misalnya di satu safar namanya di negeri Arab ya biasanya padang gersang dan alhamdulillah di negeri kita masalah air sangat mudah sehingga jarang seorang bertayamum dengan sebab tidak mendapatkan air. Beliau mencontohkan di sini jika dia melihat daerah yang hijau maka dia menuju ke sana atau mendapatkan tanda-tanda suatu tempat ada air yang jika dia ke sana itu belum keluar waktu sholat maka dia menuju ke tempat tersebut untuk mencari airnya. Jika dia melihat orang di sekitarnya, dia menujunya dan bertanya, apakah ada air atau tidak. Wa illam yakun nadhara amamahu wa wara'ahu wa an yaminihi wa yasarihi wa in kanat lahu rufqatun yudillu alaihi talaba minhum. Jika dia tidak melihat ya, kanan kiri depan belakang semuanya tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba dia melihat suatu kelompok manusia ya, datang maka dia apa? Dia meminta kepada orang tersebut. Dan dalam keadaan seperti ini diperbolehkan untuk meminta meminta air untuk berwudu. Demikian pula wa in wajada man lahu khibratun bil makan sa'alahu an niyahihi. Jika dia mendapati orang yang mempunyai pengetahuan di tempat tersebut bertanya tentang air daerah itu di mana. Fa'ilam yajin fahuwa alim. Maka jika dia telah menempuh jalan-jalan ini dan dia tidak mendapatkan air, maka inilah yang dihukumi alim, tidak mendapatkan air. Jadi masuk pada kriteria falam tajidu ma'an, tidak mendapati air, maka diperintahkan untuk bertayamum fatayammamu sa'idan tayyiba. dan pencarian ini ikhwanifillah tidak disyaratkan harus sampai ya akhir waktu yang jelas selama dia memang yakin tidak akan mendapatkan air ya, sampai jika atau jika dia mencari air tersebut akan keluar waktu sholat maka dia dihukumi tidak mendapati air. Oleh karena itulah sebagian ulama yang mewajibkan pencarian sampai akhir waktu itu dibantah oleh Imam ash shukani rahimahullah taala dalam as Jarrah. Jarrar. Beliau mengatakan wa amma ijabut talab ila al waqt falam yadulla alaihi dalil la min kitabin wala sunnah wala qiyasin sahihin wala ijma' Adapun kewajiban untuk mencari sampai akhir waktu. Jadi dia harus mencari terus sampai akhir waktu. Ketemu atau tidak ketemu harus mencari. Tidak boleh tayamum kecuali di akhir waktu. Maka yang demikian ini tidak ada yang menunjukkan dalil sedikit pun. Baik itu dari Alkitab dari as-sunnah maupun kias yang sahih maupun ijma. Jadi tidak ada dalil sama sekali yang memerintahkan agar seorang mencari terus sampai akhir waktu baru diperbolehkan tayamum. Kan tapi yang menjadi acuan pada permasalahan ini adalah kapan saja dia yakin bahwasanya dia tidak mendapati air lagi sudah mencari ke sana kemari, sudah menempuh jalan-jalannya dan tidak mendapatkan air atau uh, bila dia mencari ke tempat yang ada air tersebut dan waktu telah keluar karena terlalu jauh atau begitu sulitnya maka dia dihukumi tidak mendapati air. Kemudian di sana ada beberapa permasalahan yang dimasukkan oleh para ulama pada hukum seseorang yang tidak mendapati air. Walaupun air ada, tapi dia masuk dalam hukum falam tadi Dia masuk dalam hukum orang yang tidak mendapati air. Imam Ibnu Ibn Qudamah rahimahullah taala menjelaskan tentang golongan ini dalam perkataan beliau di kitab Al-Mughni. Di antaranya wa man hala bainahu wa bainal ma'i sab'un aw aduwwun aw hariqun aw rissun fahuwa kal adim. Walau kana mau bi majma'il takhaful mar'atu ala nafsiha minhum fahiya adimatuhu. Waalaikumsalam. Yang pertama, ya, barang siapa yang antara dirinya dengan air ada penghalang berupa binatang buas. Ya, dia bisa mencapai air tersebut tapi ada penghalang ini. Binatang buas yang akan mengakibatkan ancaman bagi dirinya. Au atau musuh Padahal dekat tapi di depannya musuh. Tidak bisa untuk mencapai air tersebut, maka dihukumi seperti orang yang tidak mendapatkan air. Awaharikun awlisun atau ada kebakaran. Atau takut pencuri. Maka yang seperti ini dihukumi seperti orang yang tidak mendapati air. Ini yang pertama. Kemudian walau kana al-ma'u bi majma'il takhafu al mar'atu 'ala nafsiha minhum hiya 'adimatuhu seandainya air ada di kelompok orang-orang yang fasik jadi ada daerah tersebut air tapi berada di lingkungan orang-orang fasik dan seorang perempuan takut terhadap dirinya dari kejahatan orang-orang fasik tersebut untuk menuju air tersebut maka yang demikian dihukumi seperti orang yang tidak mendapati air. Kemudian selanjutnya, wa man kana fi mawdi'in inda rahlihi fa khafa in dhaba ila al-ma dhaba shay'un min rahlihi aw sharadat dabbatuhu aw suriqat aw khafa ala ahlihi rissan aw sab'an khawfan shadidan fa huwa kal 'adim. Barang siapa yang ada di rombongannya. Ya, dia berada dalam satu rombongan safar. Apabila dia pergi maka takut ada sesuatu yang mengancam rombongan tersebut atau hilang kendaraannya atau dicuri atau takut terhadap keluarganya dari pencuri atau dari hewan buas dengan ketakutan yang sangat maka yang demikian ini juga dihukumi seperti orang yang tidak mendapati air. Tapi ketakutan adalah ketakutan yang masuk akal. Bukan cuma sekedar was-was. Oleh karena itulah beliau mengatakan pada kelanjutan perkataan beliau, "Wa man kana khaufuhu jubnan wa la an sababin yukhafu min mithlihi lam yujiz lam yujizihi salatu bitayammum. Barang siapa yang takutnya itu cuma karena kepengecutan, dia pengecut memang. Malam hari daerah tersebut aman, di rumahnya habis air. Ke tetangga saja nggak berani. Ini nggak boleh kemudian usaha seperti hukum seorang yang tidak punya air. Tidak, karena ini khauf juben. Takut yang karena kepengedutan. Demikian pula anak-anak mau sholat takut untuk berbudu sana. Kemudian tayamum boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Hah? Tidak boleh ya kan? Karena ketakutan tersebut tidak beralasan. Kecuali kalau di sana ada hewan buas yang kalau dia keluar akan menerkamnya maka diperbolehkan tayamum tidak boleh. Nah, apabila seorang tayamum dengan alasan yang tidak jelas ini maka lam yujzihi salatu bit tayamum. Salatnya tidak sah dengan tayamum tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim menambahkan dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in wa al-haqatil ummah man khafa ala nafsihi aw bahaimihi minal atash idza tawadda'a bil adin dan umat ini memasukkan orang yang takut dengan dirinya atau takut ya terhadap hewan-hewannya dari kehausan jika dia berwudu maka yang demikian ini di ikutkan dengan hukum seorang yang tidak mendapati air. Jadi dia punya air, punya air, tapi daerah tersebut air sulit, sehingga terkadang cukup untuk minum dirinya, keluarganya, serta hewan-hewannya. Terlebih lagi pada keadaan safar. Dengan demikian ini ketika dia tidak bisa mendapatkan air tambahan dan yang ada pada dirinya cuma air itu saja, maka dia dihukumi sebagai orang yang tidak mempunyai air. fajuwizat lahu tayammum wa huwa wajidun lil Maka demikian ini diperbolehkan tayamum walaupun dia mendapati air. Karena air cuma cukup untuk minum. Wa alhaqat man khasyal marid min syiddati bardil ma'i bil marid. Wa wa alhaqat man khasyal marad min syiddati bardil ma'i bil marid fil uduri anhu al badal dan umat ini juga mengikutkan orang yang takut sakit dikarenakan sangat dingin ya, air terasa sangat dingin maka yang demikian ini dimasukkan seperti orang yang sakit sehingga diperbolehkan untuk bertayamum. Tayyib. Berarti yang pertama hukum awal, hukum asal dalam permasalahan ini orang yang betul-betul tidak mendapati air. Maka jelas masuk dalam ayat fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan Kemudian orang yang diikutkan hukumnya dengan mereka-mereka yang tidak mendapatkan air seperti takut binatang kuas, takut orang-orang jahat, takut hilang dan sebagainya. Kemudian orang yang mendapati air tapi dihukumi ya, tidak men, tidak apa mendapatkan air. Ya, dia ada air tapi dia dihukumi tidak mendapati air, yaitu orang-orang yang sakit tidak mampu untuk menggunakan air. Maka yang demikian diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Dan diikutkan dengan permasalahan kedua ini mereka-mereka yang khawatir sakit. Jadi kalau yang pertama tadi dia sudah sakit. Sudah sakit, jika dia menggunakan air tidak mampu, maka dia juga dikatakan falam tajidu Dan sekarang diikutkan yang masih sehat tapi khawatir sakit dengan kekhawatiran yang masuk akal. Misalkan daerah yang sangat dingin. Dan ini sering terjadi ikhwanifillah ketika kami di Yaman. Ya. Kalau datang musim dingin, Kemudian kata Allah wajib mandi. Ini sudah. Kalau mandi biasanya pada sakit-sakit tulang. Dalam keadaan seperti ini jika memang khawatir sakit menimpanya, maka dia diperbolehkan tayamum. Itu pun seorang berusaha terlebih dahulu apakah mampu untuk memanaskan air atau tidak. Oleh karena itulah Syekh menyediakan ya, pada musim dingin pagi-pagi disediakan air panas. Ya, digodokkan oleh petugas air panas bagi mereka-mereka yang ya mandi, terutama hari Jumat. Karena memang air sangat dingin. Kalau seorang mandi tanpa dipanaskan, tulang langsung linu-linu. Taim Ini permasalahan-permasalahan yang diikutkan ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an." Permasalahan selanjutnya, apabila dia mendapati air tapi harus membeli. Apakah dia wajib untuk membeli sebelum memutuskan bertayamum ataukah langsung saja dia karena harus beli ya langsung tayamum Para ulama dalam permasalahan ini berselisih pendapat. Dan asy Ibn Ibnu mengatakan was annahu idha kana wajidan li thamanihi qadiran alaih annahu yajibu alaihi an yashtariyah فالدليل ala dhalika qawluhu ta'ala falam tajidu ma'an fallahu ishtarata للتيمم adamul ma' wal ma' huna mawjud wala dharra alaihi fi لقدرته likudratihi dan inilah pendapat yang logik beliau mengatakan yang benar bahwasanya jika dia mempunyai uangnya dia mampu untuk membelinya maka wajib untuk membeli air tadi safar dia kehabisan air untuk berwudu untuk mandi dan hanya mendapati tempat yang air di situ dijual maka wajib baginya untuk membeli jika dia mampu membelinya dengan syarat qadir dalilnya apa falam tajidu ma'an fatayammamu Allah Subhanahu wa taala di sini mensyaratkan tidak adanya air dan pada permasalahan orang ini air ada dan tidak ada doror, tidak ada kerugian pada orang tersebut karena dia mampu untuk membeli. Adapun jika dia memang tidak mampu untuk membeli maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Wallahu yuridu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan atas kalian kesulitan. Sehingga apabila dia tidak mampu untuk membayarnya, maka yang rajih dia bertayamum. Makanya Syekh Ibn Utsaimin di sini mensyaratkan dia mampu untuk membelinya. Taib ini beberapa perkara yang diikutkan pada hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu kita cukupkan sekian untuk pembahasan fikih.